Qala al-muallif berkata al-muallif wa al-imam al-Barbahari rahimahullah wal imanu bi anna al-jannata haqqun wan nar haqqun wa annahuma makhluqatan al-jannatu fi as-sama'i as-sabi'ah وسقفها العرش والنار تحت الأرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآباد أو أبد الآبدين ودهر الداهرين disebutkan oleh muallif rahimahullah dan termasuk prinsip-prinsip keimanan yang wajib diimani oleh setiap muslim adalah beriman kepada surga dan neraka. Bahwasanya surga adalah hak benar adanya, wan nar hak benar adanya, wa annahuma makhluqatan dan keduanya telah diciptakan makhluk isim maf'ul dari kata khalaqa yakhluqu khalqan wa makhluqan baik berarti makhluk artinya telah diciptakan adapun surga di langit yang ketujuh atapnya adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala Adapun neraka di bawah bumi yang ketujuh, yang terbawah. Wahuma makhlukatan Dan diulangi lagi oleh beliau. Dan keduanya telah diciptakan. Qad alimallahu ta'ala adada ahlal jannah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui jumlah penduduk surga dan siapa-siapa saja yang memasukinya dan juga, sudah mengetahui jumlah ahli nar dan siapa saja yang memasukinya. Keduanya tidak akan sirna abadan. La tafnian gak akan fana, gak akan rusak, gak akan hancur, gak akan berakhir abadan selama-lamanya. Baqa'uhuma ma'a baqa'illahi ta'ala. Dan akan terus ada bersama keberadaan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Abadal abidin wa dahrad dahirin. Demikian dikatakan oleh al-muallif rahimahullah. Kita lihat syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Qala qala hafizahullah di antara arkanil iman, di antara rukun-rukun iman adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah dengan seluruh kejadian-kejadian yang ada di hari akhir. Berarti namanya beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat, beriman pada hari kehancuran, beriman pada hari kebangkitan, beriman kepada hisab, beriman kepada surga, beriman kepada neraka itu semua terkandung dalam rukun iman yang bernama iman bil yaumil akhir. Wa mimma fil yaumil akhir dan diantara iman kepada hari akhir adalah iman kepada adanya surga dan neraka. Kedua-duanya merupakan darul jaza. Kedua-duanya merupakan tempat balasan. Orang-orang yang beriman dibalas oleh Allah di dalam jannah. Sedangkan orang-orang kafir dibalas oleh Allah dalam neraka. Fal mu'minun fil jannah allati u'iddat lil muttaqin. Adapun orang-orang beriman di dalam surga yang sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wal kuffar, pun orang-orang kafir finnar, dalam neraka. Wahuma eh, allati uiddat kafirin yang memang sudah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Fahuma daral jaza. Maka keduanya merupakan daral jaza, tempat balasan. Wa dunya daru amalin. Laisa fiha jaza. Adapun dunia adalah daru amal. Dunia merupakan tempat beramal. Atau dar al-imtihan, tempat ujian. Darul bala, tempat seorang diuji di dunia. al yawm al-amal. Wa gadan al-jaza. Hari ini, yakni dunia adalah hari beramal, beramal, beramal. Tidak perlu dihisab ini nggak perlu hitung-hitungan. Perbanyaklah amal baik, perbanyak perbanyaklah amal baik. Al-yawm al-amal lah hisab. Tetapi ghadan nanti besok yaumul qiyamah, yaumul akhir adalah darul jaza. Darul hisab wal amal. Sudah tidak bisa lagi beramal apapun di sana tidak dinilai. Taubat-taubatnya tidak diterima. Minta ampun pada Allah ingin berubah tidak bisa. Karena sudah hari pembalasan. Wal akhiratu daru jazain walaysa fiha amal. Maka akhirat merupakan hari pembalasan dan tidak ada di sana amalan-amalan yang dihitung. Faman lam yu'min bil jannati wan nar fahuwa kafirun. Maka siapa yang tidak beriman kepada surga dan neraka, maka dia kafir. Demikian seringnya Allah sebut dalam Al-Quran. Al-Jannah al nar. Demikian seringnya Rasulullah SAW menyebutkan surga dan neraka. Maka siapa yang tidak beriman pada keduanya fahuwa kafirun, maka dia kafir. Li'annahu la an yashmal al-imanu kullama sahha fil yaumil akhir. Karena yang namanya beriman pada hari akhir dikatakan mencakup dan la budda harus mencakup pada semua yang sahih yang diriwayatkan yang disebutkan dalam riwayat yang sahih atau dengan dalil yang sahih dalam Quran dan sunnah maka termasuk wajib untuk diimani sebagai rukun iman yaitu iman kepada hari akhir. Qala namanya iman kepada hari akhir yashmalu al-iman kullama sahha mencakup semua yang telah sahih dari berita-berita hari kiamat, berita-berita hari akhir. Ditegaskan demikian barakallahu fikum. Karena ternyata memang naudzubillah syaitan bersungguh-sungguh untuk meragukan manusia dari hari akhir. Bahkan mereka-mereka yang sudah mengaku muslimin tiba-tiba berkata dengan ucapan-ucapan yang aneh, meragukan hari akhir. Sudahlah, kita beramal sekedarnya saja. Jadi kalau nanti ternyata nggak ada surga, nggak ada neraka, kita sudah bernikmat-nikmat dengan dunia. Kalau ternyata ada surga dan neraka, ya kita sudah sholat, selesai. Yang penting kita tidak kafir. Ini barakallahu fikum. Yang jadi masalah adalah keraguan dia ketika dia berkata, kalau ternyata tidak ada. Kalau ternyata ada. Ini menunjukkan kalau dia ragu. Astagfirullah. Padahal seorang mukmin muslim wajib yakin, nggak boleh ragu. Ragu saja tidak boleh. Ragu sudah kufur, meragukan hari akhir. Apalagi menolak. Sebagaimana ucapan-ucapan kaum orientalis atau ucapan-ucapan orang-orang yang dikuasai oleh akal dan menyatakan bahwa tidak kita bisa percaya kecuali sesuatu yang bisa dicerna dengan akal. Kata mereka, surga dan neraka itu fiktif itu hanya iming-iming saja. Kalau kalian baik, maka kebahagiaannya dirasakan di dunia. Kalau kalian jahat, jelek, kesengsaraannya pun akan dirasakan di dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minal kufur. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kekafiran. Mereka-mereka yang selalu menuhankan akalnya sendiri, mereka nggak percaya adanya surga dan neraka. Kata mereka itu gambaran saja. Gambaran yang bukan hakiki. Gambaran yang maknanya adalah setiap orang beramal baik, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Bukan ada tempat namanya surga begini dan begitu. Tidak ada itu. Ini na'udzubillah kufur. Kufur. Siapa yang tidak percaya pada hari akhir, siapa yang tidak beriman pada surga dan neraka, maka dia kafir. Li'annahu la buddha karena sesungguhnya harus bagi setiap mukmin beriman kepada semua berita yang sahih tentang apa-apa yang terjadi di hari akhir. Wa min dzalikal jannatu wan nar, termasuk di dalamnya surga dan neraka. Hadza madhkurun fil Qur'ani fi mawadhi'. Masalah surga dan neraka disebutkan dalam Al-Qur'an fi mawadhi'a di sekian tempat. Faladhi yakfur bihima maka siapa yang ingkar pada keduanya, au yu'awwiluhuma bil qaramithah wal batiniyah fa innahum yu'awwilunahuma fa haula'i kuffarun billah. Maka siapa yang tidak percaya, siapa yang mengingkari keduanya, berarti mengingkari semua ayat-ayat tadi. Atau yu'awwiluhuma atau mentakwilkannya Maksudnya surga itu kebahagiaan. Maksud, maksudnya neraka itu kesengsaraan. Maka siapa yang baik akan bahagia, siapa yang tidak baik akan sengsara. Artinya di dunia. Ini barakallahu fikum. Mereka-mereka kaum liberal. Kaum yang bebas merasa boleh untuk berpendapat dengan pendapat apapun. Maka mereka berpendapat dengan seenaknya sendiri dengan akalnya sendiri. Yu'awwil dan itu persis seperti karamitah dan batiniyah. Karamitah dan batiniyah menganggap bahwa surga dan neraka itu hanya ungkapan saja. Wujud hakikinya tidak ada. Hanya ungkapan saja agar kaum muslimin semangat beramal agar mendapatkan kebahagiaan. Bukan ada tempat khusus kata mereka. Haula'i kuffarun billah maka mereka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah adalah orang-orang kafir yang mengingkari berita dari Allah Subhanahu wa taala. Fala budda minal imani bil jannati wan nar. Maka harus beriman kepada surga dan neraka. Wa annahuma daran haqiqiyatan. Beriman pada keduanya bahwa keduanya benar-benar tempat yang hakiki ada tempat yang namanya surga, yang benar-benar tempat yang hakiki, yang di dalamnya segala macam kebahagiaan, segala macam kenikmatan-kenikmatan. Neraka juga demikian. Darun hakikiun, tempat yang hakiki, yang di dalamnya penuh siksaan-siksaan yang pedih. Api neraka, zamharir, disiksa dengan panas yang sangat dan disiksa pula dengan dingin yang sangat dan berbagai macam bentuk-bentuk siksaan. Qala darun lil muttaqin. Yang satu tempat untuk orang-orang yang takwa. Wa darun lil kafirin dan yang lain adalah tempat untuk orang-orang kafir. Wa huma baqiyatani dan keduanya akan tetap kekal. Keduanya akan terus ada. Wa huma mawjudatan al-an dan keduanya sudah ada sekarang. Karena Khanifidina azakumullah. Lihat ucapan yang salah fauzan. Allah, Ya, ini menyebutkan apa yang disebut oleh muallif. Al-muallif menyatakan wahuma makhlukatan. Keduanya sudah diciptakan. Artinya sudah diciptakan sekarang. Adapun mereka-mereka yang berkata bahwa surga dan neraka belum diciptakan. Kalau sudah diciptakan mubadir, percuma nggak ada manfaatnya dan itu tidak mungkin Allah menciptakan yang mubadir kata mereka. Hadza min jahlihim. Ini dari kebodohan mereka. Mereka berbicara dengan akalnya tidak berbicara dengan dalil. Kata siapa tidak bermanfaat? Wallahi wallahi wallahi. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Allah ciptakan neraka hari ini. Allah ciptakan surga hari ini atau sudah diciptakan sekarang. Artinya hari ini sudah ada surga, sudah ada neraka dan Allah yang Maha Tahu hikmah dari semua itu. Dan keduanya akan terus ada. Tidak akan fana. Allah Subhanahu wa taala berfirman <clears throat> tentang surga. Wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود Dalam surat Hud Allah katakan ada pun orang-orang yang berbahagia mereka dalam surga khalidina fiha kekal dalamnya selama-lamanya madamati samawati wal ard selama ada langit dan bumi illa ma rabbuk kecuali kalau Allah Rabbu menghendaki. Ata'an ghairu majdud. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan khalidina fiha. Atau Allah katakan inna hadza larizquna malahu min nafad. Inilah rezeki kami kata penduduk surga. Malahu min nafad. Tidak pernah habis, enggak pernah berakhir. Itu juga Bermakna selama-lamanya. Atau Allah katakan innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin kadzalika zawwajnahum bihurin 'ain kadzalika kadhalika wazawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin La yadhuquna fiha al-maut. Ada syahid. Mereka tidak merasakan kematian. Artinya tidak berakhir. La yadhuquna fiha al-mauta illa al ووقاهم al-ula. Wa waqahum jahim Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di tempat yang aman, di surga dan mata air mata air. Mereka memakai pakaian sutra, istabrak. Mereka saling bertemu. Demikian pula kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari. Mereka meminta di sana segala macam buah-buahan dengan aman, tenteram. Mereka tidak merasakan kematian. La yadukunal mauta illa al mautatul ula, kecuali kematian yang pertama. Setelah itu tidak ada mati lagi abadan dalam surga selama-lamanya. Allah katakan uiddat lil muttaqin pada surga dan Allah katakan uiddat lil kafirin untuk neraka. Kalimat uiddat artinya sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan artinya sudah ada. Sudah ada. Wa kalimat u'iddat kata al Fauzan hafizahullah dalilun ala annaha mawjudatun wa muaddah. Kalimat uiddat dalil bahwa surga dan neraka mawjudah, sudah ada. Wa muaddah dan sudah dipersiapkan. Walaysa ma'nahu annaha tukhlaqu fiha ba'd. Bukan maknanya akan diciptakan nanti, bukan. Apa dalilnya selain itu? Selain uiddat. Uiddat sudah cukup sesungguhnya. Kantum fi'il maudhi. maknanya uiddat telah dipersiapkan berarti sudah ada. Karena telah dipersiapkan. Dalil yang lebih menguatkan adalah berita-berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang zakara asya'a yang menyebutkan perkara-perkara yang menjadi bukti wujudul jannah wan nar yang menjadi bukti adanya surga dan neraka sekarang. Minha diantaranya ucapan Rasulullah SAW, Inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Sesungguhnya panas yang sangat, panas yang terik itu adalah dari uap api neraka. Hadis muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Tapi kalau surga, kalau nerakanya belum diciptakan, bagaimana ada uapnya? Bagaimana ada fayahnya? Kata Nabi, panas yang terik ini, yang disebut dengan samum, angin samum, yang memasakkan buah korma, dikatakan hadza min fayhi jahannam. Ini dari uap api neraka. Saluran api neraka. Dengan jarak yang sangat jauh, panasnya seperti itu. Na'udzubillah kalau kita dekat. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ini bukti kalau neraka sudah ada. Wa qala fi syiddatil bar. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda dalam masalah dingin yang sangat. Yang disebut dengan zamharir. Qal sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ja'alallahu li jahannama nafsain." Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi jahannam, bagi neraka jahannam dua nafas, dua saluran. Karena dalam riwayat lain disebutkan api neraka mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabb kami, akala ba'duna ba'dan. Bahwa sebagian kami memakan sebagian yang lain. Maka Allah bukakan, Allah berikan dua saluran. Nafasan fis saifi wa dzalika aharru ma tajidun wa nafsan fis syita. Satu saluran adalah di musim panas yaitu ketika panas yang sangat yang paling panas maka itu adalah dari faihi jahannam dari saluran api neraka wa nafsan dan satu saluran lagi di musim dingin wa syiddatul bardi dan itu adalah ketika dingin yang paling sangat dingin yang menusuk sampai ke tulang dingin yang naudzubillah kadang mematikan itu juga min fayhi jahannam. Itu dari uapnya api neraka. Wadhalika kasidatul bard wa huwa fi zamharir jahannam. Dan itu adalah saluran dari zamharir jahannam. Fadalla ala annahuma mawjudatan. Ini menunjukkan bahwa keduanya sudah ada. Bahkan terjadi pula ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya mendengar satu suara. Maka Nabi menyatakan, tahukah kalian suara apakah itu? Suara yang betul-betul mengejutkan mereka, yang sangat keras. Mereka menjawab Allah wa Rasuluhu alam. Ini adalah batu yang dilemparkan dalam api neraka. Sejak 70 tahun yang lalu atau 700 tahun yang lalu baru sampai ke dasarnya hari ini. Baru sampai ke dasarnya hari ini. Kalau tidak ada neraka atau belum diciptakan, apa makna ucapan Rasulullah? Mendengar suaranya? Apa makna Rasulullah SAW menyatakan ini saluran api neraka? Wal jannatu kadzalik. Demikian pula masalah surga. Rasulullah SAW menyebutkan riwayat-riwayat, ucapan-ucapan, berita-berita yang mengandung bukti bahwa surga sudah ada. A'addaha Allah lil Allah persiapkan untuk orang-orang yang takwa. Wawakkala bihima malaikah. Dan sudah Allah tugaskan malaikat-malaikat yang menjaganya. Malaikat Malik yang menjaga api neraka. Malaikat Ridwan yang menjaga surga. Tapi apa riwayat-riwayat tentang surga yang menunjukkan keberadaan surga? Ketika Rasulullah SAW diperlihatkan. Rasulullah SAW sholat dan tiba-tiba maju. Tiba-tiba mundur. Ditanya oleh para sahabat ya Rasulullah, kenapa engkau ketika salat tiba-tiba maju dan mundur? Kal kata beliau diperlihatkan kepadaku surga. Maka aku tanpa terasa maju, ingin ya, semakin dekat melihatnya. Dan juga diperlihatkan kepadaku neraka. Maka begitu takutnya aku sehingga aku mundur. Khamilina'azakumullah sudah diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Dan jangan berkata seperti orang yang bodoh. Itu mungkin seperti anu saja, seperti lorong waktu. Rasulullah SAW diajak ke lorong waktu kepada waktu mendatang. Itu adalah akidah-akidah yang dibuat oleh mereka yang rusak. Akidah yang dibuat oleh mereka dengan film-film. Rasulullah SAW Ma ajhaluhum. Betapa bodohnya mereka. Bahkan Rasulullah SAW diajak oleh Jibril untuk memasuki surga. Dan ketika itu Rasulullah SAW melihat seseorang, tidak bidadari, dan kemudian ditanya milik siapa, ketika dijawab milik Umar bin Khattab, maka Rasulullah SAW segera berpaling. Aku ingat betapa cemburunya Umar. Aku ingat betapa cemburunya Umar. Maka ketika diceritakan pada Umar, Rasulullah Umar menangis Ya Rasulullah, bagaimanapun cemburunya aku, aku tidak akan cemburu kepadamu. Demikian pula ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan aku mendengar terompah. Bilal dalam surga. Dan sekian banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya surga sudah diciptakan dan neraka pun sudah diciptakan. Disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu bahwa beliau menyatakan man syahida. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa anna al-jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu al ala ma kana min al-amal." Kata Nabi Alaihissalam, siapa yang mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirinya, tidak sekutu baginya. Dan mempersaksikan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan mempersaksikan bahwa Isa ibni Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya dan mempersaksikan bahwa Isa adalah kalimat Allah yang Allah ciptakan dengan kalimat kun. Jadilah, maka jadilah dia. Dan ruhun minhu. Dan ruh dari milik Allah. Ruh yang Allah ciptakan. Wa annal jannata haqqun. Dan mempersaksikan bahwa surga adalah hak. Dan mempersaksikan bahwa neraka adalah hak. Maka adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana al amal. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Atau makna kedua dari para ulama sesuai dengan amalannya. Akan masuk ke dalam surga bagaimana keadaan amalnya. Ini sesuai dengan keadaan amalnya. Asyahid fi qawlihi. Yang menjadi saksi dalam hadis ini adalah kalimat terakhir. Wa annal jannata haq. Wan nar haq Siapa yang mempersaksikan bahwa surga adalah hak, neraka adalah hak. Ini dalil yang sangat jelas, yang sangat wadah, yang sangat qat'i. Karena riwayatnya sahih muttafaq alaih Bukhari dan Muslim dan kalimatnya pun sangat jelas, jannata hak wa nara hak. Dan diawali dengan kalimat man syahida, siapa yang mempersaksikan. Artinya yang dijamin dengan jannah adalah orang yang mempersaksikan setelah syahadatain yang mempersaksikan setelah mempersaksikan Isa bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, dan mempersaksikan surga dan neraka adalah hak, maka dijamin dengan surga. Dijamin dengan jannah. Berarti syahid kalimat bi annal jannata haqqun wan nar haq. Demikian pula dalam hadis istiftahnya Rasulullah SAW ketika salatul lail, ketika salat malam. Dalam doa istiftahnya terkandung kalimat waliqa'uka haqqun wa wa'duka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Pertemuan dengan engkau adalah hak. Janjimu adalah hak. Surga adalah hak dan neraka adalah hak. Ini barakallahu fikum yang juga sahih dan juga mutafak alaihi Bukhari dan Muslim. Taib dengan ini sangat jelas dalil-dalilnya bahwa surga dan neraka adalah hak sudah ada dan sudah diciptakan dan wajib diimani. Qauluhu wa annahuma makhluqatani ay makhluqatanil an. Maksudnya makhluqatan kedua-duanya telah diciptakan sekarang ini, sudah ada. Qauluhu al jannatu fis sama'i sabi'ah wa saqfuha al 'arsyu bahwa surga di langit yang ketujuh dan atapnya adalah arsh. Ini sesuai dengan apa yang sahih dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga ada seratus tingkatan. A'addaha lil mujahidina fi sabilillah Allah persiapkan bagi para mujahidin fisabilillah. Ma baina darajataini kama baina sama wal ard. Antara satu dengan lainnya dari tingkatan-tingkatan itu jaraknya seperti langit dan bumi. Faida sa'altumullah maka kalau kalian meminta kepada Allah mintalah surga firdaus. Fa innahu jannah wa ala jannah. Karena Firdaus adalah yang paling bagusnya dari surga dan yang paling tingginya dari surga. Kalimat awsat walaupun kadang diterjemahkan tengah tetapi maknanya adalah yang terbaik. Dan itu yang tepat ditafsirkan di sini karena kalau dikatakan dia di tengah dan di, di atas akan terjadi pertentangan. Yang paling tinggi dan paling tengah. Yang paling tengah berarti tidak paling tinggi, yang paling tinggi tidak paling tengah. Maka barakallahu fikum kalimat awsat maknanya adalah yang paling bagusnya. Enam. Sebagaimana disebutkan bahbuhatal jannah. Apa bahbuhatal jannah? Disebutkan awsatuha. Bahbuhatal jannah adalah awsatuha. mana awsatuha? Ay ajmaluha. Yang paling bagusnya. Berarti makna hadis ini Siapa yang meminta surga hendaklah minta surga Firdaus karena dia adalah yang paling bagusnya dan yang paling tingginya. Wa fauqahu arsyur rahman. Dan di atas Firdaus adalah arus Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Wa minhu tafajjaru anharul jannah dan dari sana mengalir sungai-sungai jannah mengalirnya dari Firdaus. Dan Firdaus di antara keistimewaannya adalah Allah tanam sendiri tumbuh-tumbuhannya dengan tangannya. Langsung dengan tangannya. Yagris asjar al-Firdaus. Dalla ala anna jannata fis samai Hadis ini menunjukkan faedah bahwa surga itu di atas yang paling tinggi dan di atasnya surga, di atasnya surga, ada surga, di atasnya surga, ada surga, sampai yang paling tinggi dari surga adalah Firdaus. Dan surga Firdaus di atasnya adalah Arsyur Rahman. Arsh Allah yang Maha Rahman. Allah Ta'ala, Allah berfirman, Kalla inna kitab al-abrari lafi illiyin. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya catatan orang-orang yang baik, al-abrar, di illiyin, di tempat yang tertinggi. A'la syai'in. Makna illiyin adalah a'la syai', yang paling tingginya. Wan naru fi asfali safilin. Sedangkan neraka sebaliknya, di tempat yang paling rendah. Di asfala safilin, di kerak yang paling bawah, di tempat yang paling rendah. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Kalla, inna kitabal fujjari tidak sekali-kali. Sesungguhnya catatan orang-orang fajir adalah di sijin. Wama ma adraka ma sijjin? Apakah Kita pun merkum ila akhiri. Disebutkan makna sijin dalam tafsirnya adalah tempat yang terendah. Demikian keadaan surga dan neraka. Wa qala rahimahullah Qad ta'ala adada ahlil jannah Allah sudah tahu jumlah orang yang masuk surga dan siapa-siapa saja. Allah sudah tahu jumlah yang masuk neraka dan siapa-siapa saja yang memasukinya. Sebagaimana sebutkan dalam hadis <clears throat> disebutkan sanadnya Hasan al Syekh Al-Albani rahimahullah itu hadis Amr ibn al As radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW keluar menemui kami dalam keadaan di tangannya tangan kanan dan tangan kirinya ada dua catatan. Kemudian beliau berkata, "Hada kitab min Rabbil alamin." Setelah Rasulullah SAW tanya, "Tahukah kalian apa ini?" Mereka mengatakan, "La, Allah wa Rasul a'lam." Illa antukhbirana ya Rasulullah. Kecuali kalau engkau menghabarkan pada kami. Maka Nabi menyatakan, Hada kitabun min Rabbil Alamin. Ini catatan dari Rabbul Alamin. Tabaraka wa ta'ala. Di dalamnya ada nama-nama ahli surga. Dan nama bapak-bapak mereka. Dan nama kabilah-kabilah mereka. Tuma ajmala ala akhirihim. Sudah Allah ringkaskan sampai terakhir Manusia yang pertama sampai yang terakhir. La yuzadu fihim wa la yunqasu minhum abada. Tidak akan ditambah dari mereka, tidak pula akan dikurangi. Artinya sudah tercatat nama-namanya dan tidak berubah. Qala kemudian berkata pada yang di kirinya, "Hadza kitabun min rabbil alamin." Ini adalah catatan dari Rabbul Alamin. Ada kitabu ahlin nar. Ini catatan penduduk neraka. Di dalamnya ada nama-nama penduduk neraka. Dan nama bapak-bapak mereka. Dan nama suku mereka. Fulan bin Fulan dari suku Fulan. Suma ajmala ala akhirih. Diringkas oleh Allah seluruhnya sampai yang terakhir. La yuzadu fihim wa la yunqas. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Tidak akan berubah. Faqala, maka para sahabat berkata, "Fali ayyi syai'in idzan na'mal?" Ya Rasulullah kalau begitu, untuk apa kita beramal? Kalau perkara yang sudah selesai. Qala Rasulullah SAW maka Nabi bersabda, "Saddidu wa qaribu." Berupayalah. Berupayalah. Beramallah dan berlurus-luruslah kalian. Berupayalah untuk tetap istiqamah karena sungguhnya penduduk surga akan mengakhiri hidupnya dengan amalan penduduk surga. Walaupun sebelumnya dia mengamalkan amalan apapun. Perhatikan ucapan Rasulullah SAW. Berusahalah dan berupayalah untuk terus dalam keadaan baik. Sebab penduduk surga adalah orang yang mengakhiri hidupnya dengan amalan penduduk surga. Walaupun sebelumnya mengamalkan ayya amal. Sedangkan inna sahiban nar, sedangkan penduduk neraka adalah orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penduduk neraka. Wa in amila ayya amal, walaupun dia mengamalkan perbuatan apapun, artinya walaupun dia berusaha beramal dengan amalan soleh sekian lama, tetapi kalau mengakhiri hidupnya dengan amalan ahli nar, dia masuk neraka. Berarti su'ul khatimah. Ada pun ahli surga adalah orang yang mengakhiri hidupnya dengan amalan ahli surga. Walaupun sebelumnya dia orang yang paling jelek. Orang yang beramal dengan amalan kufur, amalan bid'ah, amalan sesat. Tetapi ketika di akhir hidupnya. Dia beramal dengan amalan ahli jannah. Dakhul jannah. Ini akidah yang harus diimani. Hanya saja kata Ibn Qayyim rahimahullah seseorang mendapatkan husnul khatimah pasti ada sebab-sebab sebelumnya. Seorang mendapatkan su'ul khatimah pasti ada sebab-sebab sebelumnya yang kita tidak tahu, Allah tahu. Karena kita tetap beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah. Walaupun kelihatannya karena dalam riwayat lain disebutkan fi zahirihi. Walaupun dia mengamalkan secara zahir di amalan atau di hadapan manusia amalan soleh. Ternyata di akhirnya beramalan dengan amalan ahli nar pada khalan nar. Kenapa disebutkan dia beramal selama hidupnya amalan penduduk surga di hadapan manusia? Ini secara zahirnya. Hatinya Allah yang tahu. Ternyata ada sebab-sebab di hatinya yang menyebabkan di akhir hidupnya dia mendapatkan su'ul khatimah. Demikian pula sebaliknya ada orang yang beramal dengan amalan jelek, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu dalam hatinya sampai kemudian di akhirnya dia beramal dengan amalan ahli jannah wa dakhala al jannah. Baik, asyahid min hadal hadis sahih atau hadis al hasan adalah bahwa Rasulullah SAW menyebutkan Allah sudah mencatat nama-nama penduduk surga dan nama-nama penduduk neraka. Setelah itu Rasulullah SAW melemparkan kitabnya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Sekelompok dalam surga dan sekelompok dalam neraka. Demikian disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa semua nama-nama penduduk surga sudah Allah ketahui dan sudah Allah catat. Nama-nama penduduk neraka sudah Allah ketahui dan sudah Allah catat. Ini mana ucapan musannif Mana ucapan Imam Al-Barbahari? Qad alimallahu ta'ala adada ahlil jannah wa man yadkhuluha. Wa alimallahu adada ahli nar wa man yadkhuluha. Ay alima kulla syai'in al azali. Ini Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali. Yang terus menerus. Allah mengetahui apa yang telah terjadi Allah mengetahui yang sedang terjadi. Allah yang mengetahui, Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi. Dan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Allah ilmunya meliputi empat perkara ini tadi. Ilmu Allah meliputi apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi? Allah Maha tahu. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Muhitun kulli syai. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa min dzalika, maka di antara ilmu Allah meliputi pula penduduk surga dan penduduk neraka. Ilmu Allah meliputi siapa-siapa yang merupakan ahlu jannah dan siapa yang memasukinya, siapa ahli neraka dan siapa yang memasukinya. La ya'zubu an ilmihi. Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang terlewat dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun. syai Kullu syai'in alimahu wa katabahu fil lawhil mahfud. Segala sesuatu sudah diketahui oleh Allah dan sudah dicatat oleh Allah di lawhil mahfuz La tafniyani abada. Ucapan musannif tidak akan fana kedua-duanya selama-lamanya. Ay al-jannah wan nar. Surga dan neraka. Darani baqiyatan. Kedua-duanya adalah tempat kekekalan. La tafniyani abada. Enggak akan sirna, enggak akan fana. Wa hadha fihi raddun ala man yara anna al-jannata wan nar tafniyan. Dan ini bantahan bagi mereka-mereka yang menganggap bahwa surga dan neraka akan berakhir akan fana. Maka ini terbantah dengan sekian banyak dalil. Sudah kita bacakan sebagiannya. Allah sebutkan dengan kalimat khalidina fiha wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Demikian pula neraka. Allah sebutkan sekian kali tentang neraka. Innal ladina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. <coughs> Atau ayat Allah, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ minan nar." Mereka nggak akan keluar dari api neraka. Nggak akan keluar artinya tidak berakhir. <laughs> Akan terus menerus. Atau ayat lain, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam, nar jahannam khalidina fiha abada." Dan sekian kali Allah sebutkan khalidina fiha abada, khalidina fiha abada. Maka siapa menyatakan bahwa surga neraka akan berakhir, berarti dia menentang sekian banyak ayat, sekian banyak hadis. Khonifilina azakumullah. Kau muslim yang saya hormati. Kembali kepada ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah Wa hadha fihi raddun ala man yara annal jannata wan nara tafniyan. Maka ayat-ayat ini bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa surga dan neraka akan berakhir. Wa yaqulun alasan mereka menyatakan bahwa surga dan neraka akan berakhir li'alla tusyarik Allah fil baqa agar jangan menyamai Allah dalam kekekalan katanya begitu Agar jangan menyamai Allah dalam kekekalan. Kalau surga kekal, Allah juga kekal, berarti sama dong. Nggak mungkin surga kekal dan neraka kekal. Ini ikhwan ibn a'azamullah dibantah oleh Syekh Salah Fauzan, fawzan Hafadahullah. Wahumul ladzina yamna'una tasalsul fil madi wa tasalsul fil mustaqbal. Jahalan minhum. Mereka tidak mengetahui Orang-orang yang mengatakan tidak mungkin adanya kesinambungan yang dulu sampai yang akan datang. Dan ini jahlan minhum. Karena kebodohan mereka. Nakul kita katakan bahwasanya ada perbedaan antara kekekalan Allah dengan kekekalan surga dan neraka. Tidak sama. Apa perbedaannya? Yang pertama perbedaannya bahwa kekekalan Allah merupakan sifat datiyah. Sifat dat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kekal selama-lamanya. Adapun kekekalan surga dan neraka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham perbedaannya? Allah memiliki sifat dzatiyah yaitu kekekalan. Sedangkan surga dan neraka dikekalkan oleh Allah. Apakah sama? Ya tidak sama. Makanya Allah kaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti kekekalan Allah Subhanahu wa taala mutlak. Kalau kekekalan surga dan neraka berkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kekal, ya kekal. Barakallahu Maka di sini perbedaannya sangat jelas. Jangan mau untuk dibikin bingung oleh ahlul kalam, ahlul filsafat. Dengan akal-akalan bukankah bukankah berarti sama berarti sama. Ini barakallahu fikum adalah Kesesatan mereka pertama mempelajari ilmu mantik, ilmu kalam. Dan kedua mereka berani menentang Quran dan sunnah dengan akalnya. Akhirnya mereka sendiri yang akan bingung. Dan akhirnya mereka sendiri akan gila. Majnun. Karena tidak sanggup akal ini memikirkan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kekal. Abadal abadi. Selama-lamanya. Tidak berawal dan tidak berakhir. Dan jangan ditanya. Dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh sebelum ada Allah ada apa? Ini Allah tidak pernah tidak ada. Allah dalam keadaan abadan, azalian, wa abadian. Azalian artinya tidak berawal, abadian tidak berakhir. Dan itu tidak sama dengan makhluk. Stop. Jangan memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala karena kalian tidak mampu. Akal kita diberikan oleh Allah untuk memikirkan makhluk. Jangan memikirkan tentang khalik. Barakallahu fikum. Adapun surga dan neraka kalau Allah kehendaki dijadikan kekal, ya kekal. Tetapi tetap di bawah kekuasaan Allah atau di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Shalal Fauzan, Amma abadiyatul jannah wan nar, adapun kekekalan surga dan neraka fahiya bi itu adalah karena Allah yang kekalkan. Wa khalqillah Allah ciptakan seperti itu. Berarti hiya abadiyatun muktasabah. Kekekalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekekalan yang diciptakan oleh Allah taala. Ya tentunya perbedaannya sangat jauh. Pencipta dengan yang diciptakan. Ya. Yang maha kekal dengan yang dikekalkan. Sangat beda. Barakallahu fikum. Wa huwa alladhi a'taha ta'bid. Maka Allah lah yang memberikan kekekalan pada surga dan neraka tadi. Amallahu jalla wa ala, adapun Allah jalla wa ala fa azaliyatuhu wa abadiyatuhu sifatun min sifatih. Adapun Allah azaliyahnya tidak berawal, abadiyahnya tidak berakhir merupakan sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala azalian wa abadiyah. Barakallahu fikum. Berarti baqa'uhuma maka ma'a baqa'illahi abadal abidin ini maknanya seperti tadi. Bukan maknanya menyamakan kekekalan surga dan neraka dengan kekekalan Allah. Tetapi maknanya bersama, yakni Allah kekalkan bersamanya. Baqa'uhuma ma'a baqa'illah. Kekekalan surga dan neraka bersama kekekalan Allah tidak akan berakhir dan tidak akan ada kematian dan ahli surga nggak akan keluar daripadanya, ahli neraka nggak akan keluar daripadanya. Wa mahum bikharijina minan nar. Baik, dan juga riwayat yang sahih sudah pernah kita baca tentang disembelihnya al-maut. Allah tunjukkan, Allah datangkan al-maut dalam bentuk seekor kibas, Seekor kambing kibas. Kemudian ditanyakan pada penduduk surga, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, tahu itu adalah al-maut. Demikian pula penduduk neraka ditanya, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, kami tahu itu adalah kematian. Maka disembelihlah di tengah-tengah antara surga dengan neraka. Dilihat oleh penduduk surga dan penduduk neraka. Kemudian Allah katakan setelah disembelih, Ya ahlal jannah, khuludun wala maut. Ya ahlal nar, Khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk surga, wahai penduduk neraka, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Maka penduduk surga semakin bahagia, penduduk neraka semakin sengsara. Karena tidak ada lagi harapan. Harapan penduduk neraka adalah kematian. Sebagaimana mereka katakan kepada Malik, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, Mintalah kepada Rabbmu. Doakan kepada Rabbmu. Biar matikan kami saja. Mereka ingin mati. Ya ilahi tani. Kata orang kafir. Kuntu turaba. Duhai kiranya aku jadi tanah saja. Mati jadi tanah selesai.